kepadamu ajron, ganjaran, upah atau balasan. Wahum dan mereka muhtadun, orang-orang yang sudah dalam tafsir Jalalain, tafsir yang paling mudah ini ya. Di ayat serat, eh, di ayat 20 ini ada di halaman 1886. Di sana Wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Ini dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, sama ya namanya, Habib al nazar atau Habib si tukang kayu. Dia telah beriman kepada utusan-utusan Nabi Isa. Ini bercerita tentang Nabi Isa ya, tentang masa lalu, bukan zaman Rasulullah. Dan tempat tinggalnya berada di ujung kota Intakiyah. gitu ya. Ini kota Intakiyah ini rajanya menyembah eh, berhala ya. Yas'a dengan bergegas-gegas lari dengan cepat. Tatkala ia mendengar berita bahwa kaumnya mendustakan utusan-utusan itu. Qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Ia berkata, wahai kaumku ikutilah utusan-utusan itu. Ittabi'u man la yas'alkum ajra wa hum muhtadun. Ittabi'u ikutilah. Lapan ayat ini mengukuhkan makna lafad yang sama pada ayat sebelumnya. malayas la yas'alukum ajran orang yang tiada minta balasan kepada kalian atas misi risalah yang disampaikannya itu. Wahum muhtadun dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Lalu dikatakan kepadanya, kamu seagama dengan mereka. Itu dulu ya, dua ayat dulu. Besok nanti kita teruskan. Agar uh, sulit memahami surah Yasin ini, karena ini berbicara tentang masa lalu. Itu ya. Baik untuk ibu dan bapak yang ingin mencoba surah Yasin ayat yang ke-20 ya. Silahkan di 0812 8287881. Saya sengaja perbanyak. Ini ya, Bu Yayu, Bu Reti mau nyoba, Bu Ani, sehat Ibu ya. <laughs> Bagus. Sabar ya. Nah, sama karena segalanya obatnya itu sabar. Karena orang yang beriman itu wasta'inu bisabri wassalah saat mendapat kesulitan, dia minta tolong dengan sabar dan sholat. <laughs> Itu ya. Jangan selalu ingin berharap segera. Baik, tampaknya sudah ada yang masuk. Kami coba. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan? Ratna, Di mana, Bapak? Di Di mana? Di tebet Di mana? Di Tebet. Oh, di Tebet. Maaf, tidak begitu jelas. Baik, Bapak. Silahkan ayat yang ke-20 ya. Wajah amin aqsal madinati rajulu yas'aha. Tafadhol. Saya enggak belum begitu paham nih Pak Ustaz. Iya. Saya belajar nih. Baik, nah apa-apa, silahkan. Kita sama-sama belajar ya. Enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'amin قال يقول Jangan buru-buru ya sudah bapak sudah alhamdulillah nih udah kenal huruf nih tinggal memperbagus <clears throat> itu namanya tahsin ini ya ya wajah iya. wajah amin wajah amin aqsal madinati rajulu yas'a sampai situ dulu ya Wajah. Wajah. Amin. Aku Dinya panjang tuh ada ya mati itulah matobi'i. Matobi, Uh -uh, matobi itu wajah wajah amin aku Bakalah sugro ya. sal Madi Madi Matobi itu mm -mm. Lagi ya. Wajah Amin الحق asal madinati rajuli Bukan yasa di situ. Sinnya mati. Oh iya. Rajulu yas'a. Oh iya. -hmm. yas'a. Kola yas'a. Lahnya pendek. Koknya panjang gini ya. Kola iya. ya. Kola ya kaumit tabi'ul mursalin. Ayo lagi. Qala ya. Lanya eh konya yang panjang. Qala ya. Qumit. Qumit tabi'ul mursalin. Ittabi'u Ittabi'u ma la yas Malla. Lanya matobi'i juga. Ada panjang. Ittabi'u man la yas'alukum. Ittabi'u man la yas'alukum. Ajrau. Ajrau wa hum muhtadun. Terima kasih Bapak. Banyak belajar lagi ya. Hmm. Sadaqallah Sadaqallah Sadaqallahul Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Baik. Baik kami tunggu yang lainnya Masih di surah Yasin ayat yang ke-20 diulang lagi ya Bebas Ini keinginan Pak Hirwanto terkabul Pak Hari yang masuknya bebas aja orang jarang-jarang Iya deh Siapa aja boleh masuk ya Latihan membaca Gitu Ini ayat yang ke-20 ya Wajah Wajah amin وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى رجل رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين Masuknya ke handphone aja ya ke 0812 828 7881. Waalaikumsalam radio Ibu di dikecilkan volumenya. Waalaikumsalam. Radio ibu dikecilkan, dimatikan volumenya. Ibu dengar? Nah, ibu nggak paham. Jadi volume radio ibu dimatikan atau dikecilkan. Ibu cukup dengar di telepon atau di handphone, ya. Komunikasi langsung. Gitu. Ya kalau enggak, weng weng weng weng sakit kepalanya. Udah bindeng. <laughs> Lagi pilek. <coughs> Aduh ya Allah. Alhamdulillah ya diberi penyakit. Kan kalau sabar kan menggugurkan penyakit itu. Gitu. Jangan jangan dipikir orang yang beriman itu tidak diuji, diuji <laughs> gitu ya. Baik. Jadi volume radio ibu dimatikan atau dikecilkan terus dengarnya di handphone. Silakan ke 0812 8287881 ya. 0812 8287881 volume radio ibu dimatikan atau dikecilkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan ibu. Iya dari Bekasi Pak. Silahkan. Iya. Ibu siapa ini namanya? Ibu Wawat. Ibu Wawat, silahkan Ibu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah. Wes bukan ain, itu hamzah ain, alif hamzah. Waja'a a a a a a a. Hanya dibaca bukan wajah. Wajah amin, wajah amin. Wajah itu ain tuh. rojuluyas. yas'a. Itu ain di situ tadi hamzah ini ain. Rajulu yas'a. Lanya pendek. Hanya tadi panjang. Rojuluyas yas'a. Satu alif. Koknya panjang, lanya pendek lagi. Kola ya ko yas'a qala uh, ya uh, kaum jangan kau tapi kau linnya ini bunyi o qala ya kaum tabi'u mursalin iya it ya it it it tabi'u it oh. tabi'u oh, man la yas'alu yu'tikum ajrawahum adun. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh kening susah Pak Ari baca Yasin yang benar mah. <laughs> Saya mah beri baca Yasin itu sering tapi enggak benar. Ya enggak apa-apa. Belajar kan Ibu ya, makanya belajar. Insyaallah ya. Jangan apa? Jangan mundur. Radionya dikecilkan ya, volume radionya. Ah, do do do do. Waalaikumsalam. Volume radio ibu dimatikan aja radionya. Ibu denger di handphone aja ya. Iya, iya, iya. Nah, eh, siapa ini? Itu, Pak. Siapa ini? Ya, ya, sebentar, Pak. Ya, nah. Pak. Iya, silakan. Ada diajar, Bu ya. Nah, ya. <laughs> Ibu Selastri. Ibu Selastri di mana, Ibu? Di Pondok Labu. Di Pondok Labu, Mangga. Silakan. <laughs> Ayat Aku, ah, 20. Ayat 20 ya, Pak? Mohon, diulang, Dek. Enggak. Oh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, tong bisa sebentar. Bis aja, jangan bisa, oh, jangan ada nya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, begitu. Wajah amin aktol majinati. Dinya panjang. Dinya matobi itu itu tuh. Oh. Eh, tadi kopnya kol-kolah. Wajah, wajah, amin, ak, sekadap tidak nguhela artinya. Wajah, amin, ak, eh, ak, eh, sol, madi, dinya panjang, ada ya mati itu matobi itu oh. eta. Ya. Mhm aku aja. Wajah, amin, ak, sol, ak, ak, ak, sol, sol, madinat, tirojulu, yas, kolaya. Lanya pendek. Oh, iya. Kolaya. Kolaya, oh ya. Kolaya kaumit tabi'ul ya. Kolaya, ya kaumit tabi'ul mursalin ittabi'u ittabi'u man Malaya. lanya panjang lah itu matobita etata eh, Oh. Ittabi'u Ittabi'u man la yas'alukum ajra Ajib kalau sugro Ajro Ajro Jimnya jangan jangan ragu Aj Aj Aj Aj Pak mhm ajrau mahum. Wa ajrau wahum. Oh. Ah. Wa-nya dua. Ajrau wahum. Oh. Ajrau wahum oh. muhtadun. Terima kasih hatur nuhun. <laughs> Assalamualaikum Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayahnya mas, dah apa tuh ayahnya pak? Tuh ayah, Oh tuh ayah. Uh mhm. -huh. Oh, mau jantan jantan non pak? Tiap pagi ing wungkul oh santono tak aya atur ya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sorenya nggak ada sekarang banyak yang kehilangan ya e, jam 4 nggak ada adanya pagi tapi pagi itu dicampur ada indeks Quran ada tadarus macam macam ya. e, eh, kabar gembira juga untuk keluarga kebayoran baru ya kebayoran baru dari blok M ke sana Insya Allah kita ada talim hari Selasa. Hari Selasa jam 10 ya. Kalau Selasa kan bisa pagi. Kalau Jumat kalau jam 9 ke terburu-buru. Insya Allah dari jam 10 sampai jam 12 jam 1 lah ya. Ini itu kemarin undangan dari ibu. Terbuka untuk umum yang ingin bergabung silahkan. Di Kebayoran Baru hari Selasa. Hari ini di Bidakara. Terbuka juga untuk umum silahkan. Di Bidakara hari ini kita belajar aja cukup canggih kok. Pakai perlengkapan komputer ya. Pakai infocus. Nah, itu agak jarang lah yang pakai seperti itu. Coba aja. <laughs> Ya. gitu. Alhamdulillah ya. Itu kita memulai, memiliki uh, kita memiliki perlengkapan. Namun walaupun demikian belajar itu ya gampang-gampang susah perlu kesabaran. Silahkan untuk datang hari ini di Masjid Bidakara di Bidakarna belakang Mustika Retu Pancoran ya di Pancoran ya. Hari Senin kita ada di Buncit empat Itu ada di Masjid Musola Al-Hidayah di Multika. Itu, itu juga terbuka untuk umum. Senin, Selasanya insya Allah di Kebayoran Baru ya baru Selasa Selasa nanti Selasa. insyaallah terbuka untuk umum ibu dan bapak. Kemudian Rabu hari ini di Bidakara Hari Kamisnya, Kamis sih tertutup ya di kantor di PT Timah. Hari Jumat terbuka untuk umum. Pada Jumat kita ada di Depok. Dari jam 1 sampai jam 4. Insya Allah ya lumayan lah. Dan sudah mulai aplikasi. Kemudian hari Ahad ya Sabtu dan Ahad di rumah yatim. Sabtu dan Minggu ya. Itu dari jam 9 sampai jam 12 itu aplikasi penerapan tajwid banyak belajar membaca. Di sana ada Ustazah Homsa, ada Ibu Neti, ada Ibu Tis, ada Abi ya belajar. Tapi yang ingin berjumpa dengan saya, sering kadang-kadang suka ngomel-ngomel, Pak hari kok nggak ada? Saya adanya dari jam satu mengingat <coughs> saya juga kan nggak kuat kalau kalau harus dari pagi mah ya mengajarnya Jadi saya ada dari jam satu sampai jam lima Itu cukup lama juga lah ya. Pakai alat-alat juga insya Allah. Gitu. Iya. Baik, masih di surah Yasin, surah ke-36 ayat ke-20 ya. Ini uh, perlahan dipapah bacanya ya. Wajah mad wajib tasil, madabi ketemu hamzah. Wajah amin wajah amin ak ak kalau kelas sugro aqsal aqsal madinati rajulu yas'a qala qala ya lanya pendek qala ya qaumit tabi'ul mursalin ittabi'u ittabi'u man la yas'a as'alukum ajrau wa hum muhtadun. Assalamualaikum. Radio Bapak dimatikan aja volume radionya ya. Volume radio volume radio Bapak dimatikan, Bapak dengar di gagal telepon. Ah, tidak paham. Volume radio Ibu dan Bapak kalau masuk dimatikan aja karena kan langsung ke handphone. Ya. Ibu, Bapak dengarnya di gagang teleponnya aja. Suara saya jelas kelihatan, kedengeran kok kelihatan. Kalau mau kelihatan, eh, Hari kok itu ada merah, ada hijau. Makanya datang ke taklim. Itu ada, sudah ada. Cuman belum selesai, belum bisa dikepisidikan. Kalau untuk di komputer sudah bisa. Ibu dan Bapak yang menginginkan juga bisa, tapi harus diinstal terlebih dahulu. Bisa menikmati apa yang saya katakan. teng Man amana, man amana, ilhar. Kenapa? Karena nun mati ketemu alif. Neneng merahnya ketemu biru ada itu di komputer ibu dan bapak bisa ya. Tapi diinstal terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Volume radio ibu, hmm, masya Allah. Boleh volume radio ibu bapak dimatikan radionya. Saya dari kami. Iya. Radio bapak dimatikan dulu volumenya Volume radio bapak dimatikan dulu. Mm -mm, bapak dengarnya di telepon aja. Ya, silahkan. Saya mulai, Pak. Enggak, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Kaunya gini. Qala ya qau. Qala ya qau. Jangan kau. Kau. Kau dan aku. Qala ya qau. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Iya. Ittabi'u. Ittabi'u. Terima kasih Bapak. Ya ajran wa hum Terima kasih Bapak. Ya, termohon, Bapak Mangga, ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lainnya eh volume radionya di sana dimatikan ya. Saat mau telepon, Bapak Ibu dengar di gagang telepon aja suaranya kedengeran kok ya. Gitu. Baik. Assalamualaikum. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu. Ibu Marni di di, di Kapling DKI. Baik, mangga Silahkan Bu Marni. Ayat 20 ya. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى Kok kolahnya nggak keluar? Halo? Kok kolahnya di Oh, iya, kodnya iya. A, E gitu. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون Baik. Tapi Ibu tadi di ta'awudnya eh, tasjidnya kirang. Coba lagi diulang ta'awud. A'udzubillahnya. A'u. Aha. أعوذ بالله Bukan. من الشيطان الرجيم Bilangnya gini, Bu. A'udzu billah. A'udzu billah. Coba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Oh, udah bagus. Tadi mah kenapa tuh tasjidnya kurang? Robita. Iya, terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lagi ke 0812 ya. 0812 828 7881. Masih surah Yasin ayat ke-20 ya. Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu. Dengan Ibu Tuada dari Bekasi, Pak Ali. Bekasi, silahkan. Ayat 20, Ibu ya. Baik, Pak Ali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى Rajului nyambar. Rajului yas'a. Baik Mhm. رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم Ajrau. Ajrun Terima kasih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya sedikit-sedikit biar pulsanya juga irit itu <laughs> ya. iya. Apa-apa kan ya dipakai ibadah mati ya. daripada pulsa uh, buat saya mau cari jodoh, saya mau minta nomor, saya mau minta keberuntungan, jangan ya. Aduh itu bisa jadi musyrik jangan dan itu judi ya hati-hati jangan ini pakai ngaji aja assalamualaikum waalaikumsalam dengan ibu dengan ibu istri pak di mana ibu di kebayoran baru kebayoran baru ibu siapa ibu Sri ibu Sri yang mau itu ya bukan Oh, bukan. Kenapa, Pak? Yang yang Kan Pak baru ini, Oh, Pak. baru. Baru bergabung, iya. Kebetulan Selasa saya ada di Kebayoran Baru, tapi ibunya lupa namanya. Oh, iya. gitu. Insya Allah Selasa depan. Nah. Enggak, Ibu Iya. silakan. Ayat 20 ya, Pak ya?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 Sadaqallahuladzim. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, baca segitu. Eh, jangan salah. Segitu juga. Baca Quran itu pahalanya huruf demi huruf. Itu satu hurufnya sepuluh kebaikan. ini saya mah sering baca tiga kali oleh ya Yasin. Ya Alhamdulillah. Kalau benar, kalau salah gimana? Oh, jangan nakut-nakutin waktu pari. Ya makanya belajar ya. Bagi orang yang belajar, insya Allah Allah maafkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu. Halo, ya. Fari. Ya. Mau masuk, Fari. Silahkan, Mbak. Siapa ini? ini? Oh, Bu Eli di Sunter.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 Assalamualaikum Pak Ari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0812-828-7881. Mari digimanain sih? Handphonenya saya pegang, saya corongin ke mic pegel juga ya, tapi tidak apa-apa. Oke. Saya terima, terus saya corongin ininya. Tuh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Dengan, Dengan Pak Ari. Iya, silahkan. Siapa ini? dengan Pak Marsa Pak. Pak Marsa di mana? Pak Marsa di Pondok Gede Pondok yang Gede. pernah di Depok itu dulu. Oh iya, iya. <laughs> yang mau coba Pak. Mangga, silahkan. Ayat 20 ya. Iya. Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Suaranya sudah bagus, tapi jangan ngosom kalau langsung udah bilang. Artikulasinya harus jelas. A'u A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak usah takut ya. <laughs> Grogi, Pak. Iya, jangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى Junya pendek. Rajului, rajului yas'a. رجل Mm -mm. Waja'a min A-nya bukan ain, hamzah. Ya. Waja'a min Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Waja'a Ah, bukan ain. Waja'a- Waja'a min وجاء من أقصى المدينة رجل رجل؟ يس- رجل رجل يسعى قال يا Lanya قوم pendek. ya. Lanya pendek. Qala ya Qala ya Ya. قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا اتبعوا اتبعوا اتبعوا من لا من لا اتبعوا من لا اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم محتدون Ada da Wahum muh Wahum muhtadun وهم محتدون Baik Terima kasih Bapak Makasih Mari Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hari kan susah baca Quran teh. <laughs> Iya. ya banyak belajar aja. Hmm, katanya Quran pedoman, bacanya aja kita belum bisa. Makanya belajar. Ya, tidak ada terlambat untuk suatu kebaikan untuk belajar. Walaupun terlambat kan lebih baik terlambat daripada tidak. E, belajar bacanya kan tapi kan kalau belajar indeks Quran mah bisa ya latihan kan bisa makanya eh, indeks Qurannya dimiliki, dibuka Qurannya, walaupun terjemahnya dulu, nggak apa-apa gitu ya. Ini mah baca Qurannya tertiasa, nggak bisa, baca artinya juga enggak gitu. Artinya nggak apa-apa sambil belajar bahasa Arabnya teksnya. Kalau menafsirkan Al-Quran mah susah ya, perlu ilmu yang mendalam gitu. Makanya kita kalau tafsir tinggal belajar tafsir aja sama Pak Quraish tuh ada hari Rabu kalau nggak salah ya di sana ada kajian di Ciputat. Di ada Amin Suma, Dokter Amin Suma itu ahli tafsir. Dulu Pak Kores ya Pak Kosim Nurseha juga ahli tafsir juga ya. Jadi kita banyak bertanya atau ah bertanya bertanya pada buku-buku tafsir banyak sekarang beli buku-buku tafsir mulai nyicil lah ya ada Al Misbah ada Ibu Kasir ada Ibu Yahamka ada An Nur ada tafsir Imam Syafi'i, ada tafsir Jalalain gitu. Jadi sekali lagi tidak ada tidak ada alasan untuk tidak pintar sekarang itu. Karena banyak buku-buku tinggal dibeli. Nah, untuk belajar baca mutlak harus belajar seperti ini. Kalau baca mah gampang lah siapa aja yang penting mau belajar. Tapi untuk baca Quran perlu begini dipapah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Radio ibu dimatikan aja di sana. Wow, wow, wow, wow. Volume radio ibu dimatikan. Iya, Nah, uh, siapa ini? Ibu Yuki. Di mana, Ibu? Di daerah Gantul Depok. Di Depok. Mangga, silakan. Ayat 20 ya. Ya. Ya. Kasih, Tat. Belajar ya, Tat. Baik. أعوذ بالله من Bismillahirrahmanirrahim. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى Jangan lama-lama ditahannya. Rajului yasa. Satu satu alif aja, sedikit aja ya. Habis Jangan itu, kelamaan, walaupun itu idgham diguna. Rajului yasa. Dari rajuli. Rajulun yas'a Rajulun yas'a Qala ya qumi ya'ul muratalim Ittabi'u Qala yas'alukum ajran Wa hum Terima kasih Ibu Terima kasih terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari terima kasih atas pembimbingannya hari ini. Oh, sama-sama ya. <laughs> saya juga hanya ini yang saya bisa. <coughs> Baik, <coughs> Pak Hari tolong gimana sih baca yang benar coba ya. <coughs> Kita lihat ya. Ayat ke-20 karena waktunya udah habis tinggal satu menit. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah Amin, Aqsal Madinati Rajului Yas'a Qala ya kau Kau, nggak jangan kau, tapi kau Kau dan aku, kau gitu ya Qala ya Kau Mittabi'ul mursalin Ittabi'u man la yas'a ankum aj aj kalau sugro aj row idgong biguna aj row wahum muhtadun itu dulu ya besok kita teruskan ayat yang ke-21-nya ada saran, ada kritik, ada masukan, ada ingin pertanyaan untuk hari Jumat, Jumat tanya jawab ya. Silahkan ke 0812 828 7881. Ingin berkirim surat boleh ke Radio Kayu Manis ya di Jalan Pisangan Baru Timur nomor 286 ya atau Jalan Pisangan Baru Timur nomor 14. Kalau itu tadi Jalan Pisangan Baru Timur, Jalan Pisangan Baru Tengah nomor 286A itu Radio Kayu Manis. Kalau kantornya Jalan Pisangan Baru Timur nomor 14A. Mana ajalah. Mau fake boleh kirim fake-nya ke 85904783 biar gamblang ya kalau pertanyaan itu biasanya cari referensinya dari buku-buku dari kitab-kitab yang ada jangan sungkan hari ini kita ada pengajian di Bidakara terbuka untuk umum pada sholat zuhur ya silahkan di basement di Masjid Ulul Albab di belakang Bidakara di belakang di Bidakara ya belakang Bidakara silahkan hari Jumat kita ada talim di Depok Sabtu Minggu di rumah yatim hari Senin di Multika, Buncit 4, hari Selasa insya Allah di Kebayoran Baru. Kebayoran Baru kebayoran lama ya? Nah, nanti kita lihat alamatnya kembali. Baik, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis, Jakarta. RKM Radio Kayu Manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara kembali kita jumpa untuk bingkisan hari ulang tahun Kesempatan hari ini tentunya hari Rabu tanggal 2 April 2008 Seperti biasa saya Rido Ardiansa kali ini bersama Bung Sigit Selamat pagi, selamat mengikuti Ya, apa kabar Anda untuk yang hari ini tengah merayakan hari bahagia? Selamat dan bahagia tentunya. Baik Anda yang merayakan hari ulang tahun kelahiran atau ulang tahun perkawinan. Hingga pukul 7 nanti saya dan Bung Sigit menemani Anda. Dan Anda bisa mengucapkan selamat untuk orang tersayang, orang tercinta di 85904785 atau anu melalui SMS di 0219376265 Jangan lupa tentunya formatnya nama, spasi, usia, spasi alamat Anda, spasi pesan Anda. Tentu nama yang ulang tahun, ulang tahun keberapa dan ucapannya. Oke, kita buka dulu satu hadiah untuk Anda. Cinta yang mengawali jumpa kita dari Slang dan tentunya untuk Anda yang berbahagia hari ini selamat ya. Oke, sebelum tentunya saya terima Anda di 85904785, saya terima dulu yang melalui SMS ya. Uh, uh. Oke, selamat pagi dulu untuk Bapak Kusnandar. Bapak Kusnandar nih di Jalan Terate nomor 28 RT 015 RW 02 Kampung Makassar Jakarta Timur. Hari ini ulang tahun. Yang pasti selamat ulang tahun ya Pak Kus. Panjang umur, murah rezeki, sehat, tambah usia semakin bijaksana dan semakin sukses deh. Kemudian juga selamat halo RKM, aku Olivia, uh, aku di Rawamangun mau mengucapkan selamat ulang tahun buat teman uh, sejatiku. Namanya Sulia, ada di Cengkareng. Hari ini ulang tahun yang ke-17 tahun. Ucapannya mat ulang tahun. Terus apa lagi nih? Semoga diberi kesehatan dan panjang umur N tercapai segala cita-citanya. Dan kapan nih traktirannya buat kru? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian hmm, ini ada bangun di Jatimulia. Ucapkan selamat ulang tahun untuk temanku namanya Toro. Hari ini dia ulang tahun yang ke-26. Ucapannya yang baik-baik aja deh. Semoga anak keduanya yang lahir dengan selamat, istrinya juga selamat. Salam ya. Terus lagunya dong, jangan lupa katanya apa tuh? Iya, iya lagunya nggak jelas ini apa. Oh, dari Afgan. Oke. Okay. Kemudian ini juga Assalamualaikum, aku Rum di Cakung mau ngucapin uh, selamat ulang tahun buat sepupu aku namanya Winda. Hari ini dia ulang tahun yang ke-19. Ucapannya moga panjang umur, sehat selalu dan cita citanya tercapai. Lagunya dong um, untukmu selamanya. Oke. Sekarang saya terima dulu di 85904785 hari ulang tahun siapa RKM? Halo. Halo, dari siapa nih? Dari Ita. Ita. Iya. Di mana ta? Di Karawaci Tangerang. Karawaci Tangerang. Iya. Yang ulang tahun siapa? Mama. Mama siapa namanya? Trihartati. Trihartati. Ulang tahun yang keberapa kalau boleh tahu mamanya? Empat puluh lima kalau Empat puluh lima kalau nggak salah betul iya. ya. ya. <laughs> mamanya lagi dengerin nggak? Kayaknya lagi dengerin dia di jalan. Oh, dia di jalan mudah-mudahan. Oke, sekarang apa ucapannya buat mama yang hari ini ulang tahun? Semoga panjang umur, mm -hmm. sehat walafiat. Iya. Semoga apa yang diinginkan ya tercapai lah. Iya. Hmm. Emang kerja di mana mamanya? Di DKI Jakarta. Oh, orang Pemda. Iya. Oh gitu. Iya deh kalau begitu ya. Boleh lagu? Lagunya apa? Aktif Monica yang Matahariku. Oh, yang Matahariku. Oke, nanti coba dicari ya. Oke. Oke. Terima kasih juga untuk Mbak Ita di Karawaci. Yuk, saya tunggu yang lainnya di 85904785. Hari ulang tahun siapakah hari ini? Yuk, silakan. Anda bisa mengucapkan langsung untuk orang-orang tersayang, orang-orang tercinta yang hari ini merayakan hari ulang tahunnya. Baik, ini sudah masuk lagi RKM. Ya, Oh, terputus. Diulang lagi aja di 85904785. Oke, sudah masuk RKM? Halo. Halo juga. Dari siapa nih? Dari Mama Putri. Mamanya Putri. Iya. Ada di mana Mama Putri? Di Rorotan. Rorotan, Tanjung Priok ya? Bukan, itu uh, hmm Bekasi. Oh, udah masuk Bekasi. Ya antara lah di situ ya. Oke, yang ulang tahun siapa? Uh, anak saya yang pertama. Anak yang pertama siapa? Putri. Putri Nur Afisa. Oh, putrinya Putri Nur Al A apa? Nur Afifa. Nur Afifa. Ulang tahun yang keberapa, Nur? Kelima tahun. Lima tahun. Apa deh ucapannya silakan. Ucapannya selamat ulang tahun. Mm -mm nakal, jangan nakalin sama adeknya. Oh gitu suka nakalin adek ya. Ya. Hmm. Terus, Terus apa lagi? Baik-baik aja deh. Hmm, hmm, hmm. hmm. Itu aja? Ya, semoga nggak nakal nanti kalau mau sekolah saya. Oh gitu. Mudah-mudahan gak nakal terus jadi anak yang pintar buat Putri ya. Ya. Hmm, hmm, hmm. Ya dong. Apanya? Lagunya. Apa tuh? Apa? Hah? Lagunya apa? Lagunya. Mm -mm. Lagunya. Apa Putri? Lagunya apa? Atau Putri aja yang nyanyi? Hah? Apa Putri aja yang nyanyi? Ya udah. Ya udah, oke. Okay. Selamat ulang tahun ya Putri ya. Oke, okay, yuk sekarang kita nikmati dulu lagu harian untuk Anda. baru untuk pancarkan putih cantikmu. Kekuatan two-way whitening yang bekerja ganda mencerahkan kulit dari dalam dan melindunginya dari luar. Pancarkan putih cantikmu luar dalam dengan Day Moisturizing Cream dari Pixi UV Whitening. Ada kekuatan baru untuk pancarkan putih cantikmu. Kekuatan two-way whitening yang bekerja ganda mencerahkan kulit dari dalam dan melindunginya dari luar. Pancarkan putih cantikmu luar dalam dengan Day Moisturizing Cream dari Pixie UV Whitening. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio Kayu Manis. Baik, pukul 6 sudah lebih 16 menit kita lanjut lagi bingkisan hari ulang tahun masih saya Rido dan juga Bung Sigit sementara selamat pagi untuk Mbak Maria ada di Cibubur terima kasih banget SMS-nya pagi ini mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mbak Putri di Cilodong Depok hari ini ulang tahun yang ke-32 ya ibu guru cantik katanya di SMA 17 nih hmm ucapannya semoga panjang umur cepat dapat jodoh dan sukses selalu kalau boleh anima Bintang. Oh gitu. Oke sekarang Kak Rido, saya Niko di Halim mengucapkan selamat ulang tahun tu Sulia. Eh, uh, 17 tahun di Cengkareng. Ucapannya baik-baik aja. Uh, moga panjang umur, sehat selalu. Oke, minta lagunya dari Andra The Backbone. Iya, main hati. Oke, okay. kemudian ini juga ada Rui di Pondok Kelapa. Assalamualaikum, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk kedua adik saya yaitu Keo yang ke-18 dan El Bram yang ke-19. Untuk Theo mudah-mudahan harapannya bisa uh, lulus iya SMU dengan hasil yang membanggakan dan dapat diterima di PTN. Requestnya ku di sini dari Sherina. Baik. Kemudian ada Ilham Bekasi, saya mohon maaf karena saya mengundang penyiar RKM ke resepsi pernikahan adik saya mendadak maka enggak oh, gitu iya sebaiknya memang kalau seperti ini datang gitu silaturahmi dulu terus dibawa undangannya ya jangan lewat SMS ya Pak ya oke kemudian pagi iya nama saya uh, apa nih Eh, saya Puni ada di Tegal Parang. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk anak saya yang ketujuh tahun. Namanya M. Rizky Sapu, Saputra. Semoga panjang umur menjadi anak yang saleh, mudah-mudahan mudah-mudahan apa nih? Oh, <clears throat> ini cuma satu nih naik. Naik kemana nih? Naik kelas kali ya. SMS-nya cuma satu, yang lainnya belum masuk nih apa jalan-jalan dulu kali. Oke, sebentar. Halo RKM, aku Cika. Uh, aku di Lampung mau ucapin selamat ulang tahun buat temen aku yang di Jakarta Timur. Hari ini ulang tahun yang ke-17, ucapannya ulang tahun. Temennya siapa, Cika? Yang jelas dong, temennya dikasih tahu namanya siapa gitu ya. Iya, jadi eh, jaga kesehatan dan panjang umur dan tambah sukses aja dan kapan ke Lampung lagi. Iya buatku terima kasih. Oke, sementara juga ini Uh, Oke, okay. ada bangun di Jatimulia. Selamat ulang tahun untuk temanku Toro yang ke-26. Ucapannya yang baik-baik aja, semoga anak. Oh, ini udah tadi ya. Oke, okay, satu lagi saya terima. Ini IOS di Kampung Baru. Iya di Kampung Baru daerah mana nih? Mau ucapin selamat ulang tahun untuk anakku. Oh iya Pak Yos, bagaimana Pak Yos? Anakku Windy hari ini ulang tahun ke 7 tahun. Semoga panjang umur, rajin belajar, cepat dewasa, murah rezeki. Lagunya dong Murido. Wow, Wonder Woman. Baik, sekarang saya coba buka di 85904785. Sudah masuk ini RKM. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan siapa ini Pak? Pak Sudirja ini dari Klender nih. Pak Sudirja, Klendernya mana Pak Sudirja? Di Prumnas, Bung Oh, di Prumnas. Iya. Yang ulang tahun siapa, Pak? Anak saya, Bung nih. Anak yang keberapa? Anak yang pertama, juga hmm. satu nih. Wah, Mas Mata Wayang ya, Pak ya? Iya. <laughs> iya, siapa namanya, Pak? Suci Apriliani. Suci Apriliani. Iya, dibilangnya lian-lian gitu. Oh, gitu ulang tahunnya yang keberapa? ulang tahun yang ke-17. Waduh, Sweet Seven ini Pak dirayain nggak Pak? Iya. eh, dirayain nggak ntar? Ya. Ada acara nggak di rumah ntar? Enggak. Oh enggak, <laughs> gitu ya. ya. Iya deh. Sekolah ya hari kerja hari hari sekolah. Ya. Ah, Oke, okay. sekarang ya. apa ucapannya Pak? Ya, selamat ulang tahun. Mm -hmm. Semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Ya, semoga selalu diberikan mm -hmm kelancaran di dalam segala urusannya gitu. Amin. <laughs> Iya. Ya. Oke. Itu aja iya. Pak. Ya, Baik. Iya, selamat tugas begitu. Terima kasih Pak. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirja dan saya tunggu lagi yang lainnya di 85904785 Kita masih sama-sama di bingkisan hari ulang tahun untuk hari kedua untuk bulan April 2008. Yuk RKM pagi. Iya, selamat pagi. Dengan siapa, Ibu? Nur. Nur. Oh. Di mana, Bu? Di Klender. Oh, orang Klender. Klendernya di mana nih? Di Jatinegara Kaum. Oh, <laughs> Jatinegara Kaum. Iya, dekat masjid, Bu. Eh, masuk dikit lagi. Masuk dikit, <laughs> ya nggak jauh-jauh ya. Emang kalau di pinggir jalan banget nggak enak bu, ngebul. Mm -mm. Siapa yang ulang tahun Bu Nur? Namanya Saira. Saira? Iya, yang nomor dua. Oh gitu, anak nomor dua ya. Ul iya. ulang tahun yang keberapa? Yang keempat nih Om. Empat tahun. Wah, lagi lucu-lucunya nih. Lagi, lagi, ngambek-ngambeknya. <laughs> Oh, lagi ngambek-ngambeknya. Iya deh, apa ucapannya Bu Nur? Banyak ulang tahun. Mm -mm. Semoga panjang umur. Amin. Ah, sehat selalu. Iya. Jadi anak yang pinter deh Amin ah, amin. mau masuk sekolah TK nih. Om. Oh udah mau masuk TK ya? Iya ya, deh. Om, mm -mm. ade sayurannya nggak tukang ngambek. Oh gitu. Iya sekarang udah besar ini udah mau masuk sekolah jangan sering ngambek ya. Kalau ngambek jadi jelek. <laughs> yang betul biar mudah-mudahan jadi anak yang pintar ibu ya. Uh, panjang umur dan sehat gitu harapan saya. Mm -mm. Itu aja, Bu. Iya, mau minta ayat-ayat cinta katanya. Oh, ayat-ayat cintanya Rosa ya. Iya. Oke deh. Uh, ya, terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati lagunya.